Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi fajar. Demi malam yang sepuluh. Demi yang genap dan yang ganjil demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad. Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, وفرعون ذي الأوتاد dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. إن ربك لبالمرصاد Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. كلا بل لا تكرمون اليتيم Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. ولا تحاضون على طعام المسكين Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. وتأكلون التراث أكلا لما Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. وتحبون المال حبا جما Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan. وجاء ربك والملك صفا صفا dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris-baris. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. يقول يا ليتني قدمت لحياتي Dia berkata, Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. ولا يوثق وثاقه أحد dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam surgaku.